Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على إمام المتقين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالتقوى واحصرنا يوم القيامة مع زمرة المتقين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa para pendengar di dimanapun anda berada Alhamdulillah dan Alhamdulillah atas kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita bersama Imam Ghazali rahimahullah taala dengan kitab Minhajil Abidinnya dan kita masih dibimbing oleh Imam Ghazali sampai kepada pembahasan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali akan tapi begitu pentingnya masalah takwa sehingga Imam Ghazali tidak cukup menjelaskan tentang ketakwaan akan tapi beliau juga membimbing kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kita sudah sampai apa yang beliau sampaikan kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimallahu taala. Nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dari amin il anqal. Fa in qulta Fa in qulta Jika engkau bertanya Fa in qulta jika engkau bertanya fafasil maka rincikan maka uraikan lana kepada kami al-ana sekarang hadzal makna makna ketakwaan ini fil nafsi kemarin dijelaskan kita kembali dulu dari sebelumnya supaya nyambung bahwasanya ketakwaan adalah membersihkan hati dari segala bentuk kejelekan yang belum pernah dilakukan karena kekuatan azam, kekuatan untuk menjauh daripada kemaksiatan tersebut. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa untuk membersihkan hati dari hal-hal tersebut di antaranya adalah dengan takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Yang kedua adalah dengan takut melanggar tata krama yang memang bukan urusan haram dan bukan urusan kewajiban. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah taala Imam Ghazali rahimahullah taala menjelaskan bahwa untuk mencapai ketakwaan ada beberapa hal yang harus untuk sampai kepada bagaimana kita bisa menjalankan yang wajib tanpa harus kita tinggalkan dan bagaimana kita bisa tidak melanggar tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata yang paling penting adalah bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita dari itu semuanya hawa nafsu dan kuncinya adalah di situ. Selagi kita bisa mengatur hawa nafsu kita, maka akan selamat itu semuanya. Dan kebiasaan hawa nafsu kalau ingin menjerumuskan seseorang bertahap. Tidak spontan orang itu melakukan suatu kesalahan besar, tidak. Akan tapi ternyata sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya hawa nafsu itu terbiasa dengan dosa yang kecil atau kesalahan yang kecil hingga kecil demi sedikit demi sedikit akhirnya menjadi lebih gede lagi dosa yang dilakukan. Itulah hawa nafsu. Maka cara mengekang hawa nafsu pun begitu, tidak boleh spontan, tidak bisa spontan. Akan tapi perlahan demi perlahan mujahadah hingga sampai terpangkaslah atau hingga sampai yang namanya hawa nafsu ini sudah tidak lagi mempunyai uh, sudah tertundukkan sehingga tidak akan mempengaruhi kita dengan pengaruh-pengaruh jahatnya. Kemudian fa'inkulta kemudian jika engkau bertanya ini berkenaan tentang hawa nafsu tadi. Fafassil lana maka uraikan kepada kami al-an sekarang hadal makna makna yang telah engkau sebutkan itu wahai Imam Pada fin nafsi tentang nafsu malahu dan bagaimana kita itu mem menggunakan pengetahuan. Jadi perlu berikan kepada kami rincian pengetahuan yang bisa aku mengatur hawa nafsuku fiha di dalam hawa nafsu. Maksudnya apa? Wahai Imam Ghazali rahimahullah taala, ajari kami untuk bisa mengenata hawa nafsu kami, mengekang hawa nafsu kami agar kami tidak terjerumus Fa innal hajata sebab keperluan ja'at min hunalika datang dari sini. Sebab kebutuhan ini sudah mendesak. Kalau memang kunci dari wadah keberhasilan kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan sampai kita meningkat menjauhi yang makruh untuk menjalankan kesunahan jika kuncinya adalah di mana di dalam bagaimana kita mengekang memerangi hawa nafsu kita maka terangkan kepada kami wahai Imam Ghazali bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu dan sebab-sebab rusaknya hawa nafsu sebab-sebab sebab-sebab hawa nafsu itu semakin beringas itu seperti apa innan nafsal amaratun bisu nafsu selalu mengajak kepada kejahatan bagaimana agar aku bisa mengekangnya kaifa nuljib hadhihi nafsa Bagaimana aku bisa mengekang hawa nafsu ini bihadzal makna dengan pemahaman ini? Alladzi fassalta yang engkau rinci sudah panjang lebar tentang hakikat takwa fi hakikat takwa. Kami faham hakikat takwa, pentingnya takwa akan tapi bagaimana aku menggunakan pemahamanku tentang kepentingan takwa untuk aku hantamkan kepada hawa nafsuku agar hawa nafsuku ini menjadi lemah dan tidak memerintahkan kepada kejahatan lagi. Fa aku maka aku katakan kata Imam Muzali. ajal benar. Innama tafsilu fi amri hadhihi nafs. Rincian tentang hawa nafsu ini adalah antakuma 'alaiha hendaknya kau hadapi dia biquwwatil azmi dengan kekuatnya semangat fatamna'ha sehingga kekuatan azam kekuatan semangat tadi bisa melarang hawa nafsu angkuli maksiatin dari segala maksiat wa tasunaha dan engkau bisa menjaganya angkulli fudulin dari hal-hal yang tidak haram akan tapi sudah melakukan sesuatu yang berlebihan yang tidak penting jadi caranya adalah dengan semangat tinggi. Semangat takut melakukan. Jadi kita tumbuh suburkan semangat. Semangat apa ini? Semangat untuk menghindari kemaksiatan, semangat untuk meninggalkan dosa. Dan ini kalau sudah kita perbesar semangat ini, secara otomatis yang namanya dosa itu akan tersingkirkan. Sampai meningkat bukan saja meninggalkan dosa akan tapi meninggalkan kemakruhan. Wa idza fa'alta dzalik, ketika engkau sudah melakukan yang demikian itu, kunta maka engkau qad taqaita telah bertakwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ainika di matamu, wa lisanika dan di lidahmu, wa qalbika dan di hatimu, wa batrika dan di perutmu, wa farjika di kemaluanmu, wa jami arkanika dan segala segala anggota tubuhmu. jamit takwa kau kekang dengan lijam dengan pengekang ketakwaan sehingga mereka tidak brutal tidak mengganggumu. Yang namanya mata bisa mengajak kepada kejahatan memandang. Telinga pun kadang bersenang mendengar sesuatu yang haram. Hatimu bisa kotor dengan dendam, kusumat dan ria. Jika perutmu bisa kemasukan barang-barang haram. Kemaluanmu bisa digunakan untuk melakukan kekejian. Dan semoga anggota, semoga semua anggota tubuhmu bisa saja engkau melakukan kemaksiatan dengan anggota tubuh yang Allah berikan kepadamu. Akan tapi hendaknya itu semua kok belenggu Kau kekang bilijami takwa dengan lijam takwa. Artinya engkau kekang itu semuanya dengan meningkatkan rasa takutmu kepada Allah dengan siksa Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi kita takut siksa, takut melakukan dosa, maka itu yang menjadikan orang itu akan mengontrol matanya, mengontrol pendengarannya, mengontrol lidahnya dan mengontrol semua anggota tubuhnya dari melakukan kemaksiatan. Walihadzal bab tentang masalah ini ada syarhun satu keterangan ya tulu yang panjang lebar Waqat asyarna asyarna dan aku telah mengisyaratkan fi kitabi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini ternyata yang namanya hawa nafsu benar-benar harus diperangi. Mata agar bisa tidak melihat yang haram. Mulut agar tidak berucap dengan yang haram. Semuanya kembali kepada bagaimana kita kekang hawa nafsu kita. Disebutkan bahwa al khair kullu khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan itu kalau orang sudah bisa mengekang hawa nafsunya. Lawan hawa nafsu sebab innan nafsal amaratun bisu. Jangan kau patuhi hawa nafsumu. Karena hawa nafsumu itu pasti mengajak kepada kejelekan. Biarpun kelihatannya mengajak kepada kebaikan, ternyata kalau sudah itu ajakan hawa nafsu menjadi busuk. Salat mulia. Salat malam mulia, majelis taklim mulia. Akan tapi kalau sudah orang berangkat ke majelis taklim melakukan salat puasa hanya karena dorongan hawa nafsunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang melakukan sholat dengan hawa nafsu? Oh banyak. Sholat mungkin karena terlalu marah dengan orang di kiri kanannya maka mereka bilang sholat kalau tidak mau sholat masuk neraka. Dia ingin melakukan sholat, tapi sholat sholatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ingin pamer bahwasanya dia adalah orang baik di kalangan masyarakatnya. Wa amal ladhi la buddha hauna. pun sesuatu hal yang harus dilakukan di sini. Fa antakula fa annakula maka kami ucapkan man arada ayyan taqiyallaha barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah falyura'il a'dha al khamsata hendaknya ia bisa menjaga anggota yang lima fa innahunna al usulu sebab lima hal itu adalah pokok segala bentuk kejahatan kemaksiatan keluar dari muncul daripada lima hal tersebut wahia yaitu al ainu mata Wal udunu telingamu kau dengar, kau lihat, kau perhatikan. Matamu kau perhatikan. Wal lisan, lidahmu gunjing atau tidak? Ngomong bohong atau tidak? Wal galab, apa perasaanmu dengan sesamamu kaum muslimin? Ada dendam? Ada ngiri di saat tetanggamu dapat rezeki? Lihat, sombong. Wal batnu, apa yang masuk ke dalam perutmu? Pikir. Fayahrisu alaiha maka seyogyanya seseorang itu yahris akan bersemangat alaiha untuk menjaganya Bisyanati dengan menjaga laha kepada bi anggota tubuh tersebut angkuli dari segala ma sesuatu yakafu yang ia takut minhu dari hal tersebut dororon ada satu kejahatan jadi akan memperhatikan mata telinga lidah dan anggota tubuh tadi agar dijauhkan daripada satu mara bahaya fi amri dini di dalam urusan agama min maksiatin dari kemaksiatan wa haramin dan keharaman wa futulin dan sesuatu yang tidak haram tapi sudah berlebihan wa israfin min halali atau wa israfin min halalin atau berfoya-foya dengan sesuatu yang halal biarpun itu milik-milikmu duit-duitmu harta-hartamu akan tapi jika kau gunakan menjadi foya-foya itu pun menjadi tidak baik karena itu termasuk jenis mengikuti hawa nafsumu Wa idza hasala siyanata hadhil a'dha. Wa idza hasala jika terjadi siyanatu hadhil a'dha penjagaan anggota tubuh ini Pemerjuun sungguh setelah itu sangat mudah diharap ayakfia agar diberesin sa agar ia bisa membereskan menyelesaikan sairo arkanihi segala apa semua anggota tubuhnya wa yakunu qad qama bi taqwal jami'ah artinya orang tersebut sudah menjalankan ketakwaan secara sempurna bijami ibadanihi dengan badannya yang pertama kemudian artinya dan seterusnya fadaatil hajatu kemudian kebutuhan itu mendesak fadaat mendesak al hajatu haja ila bayani khamsati fusulin untuk menjelaskan lima fasal lihadil a'dha di anggota yang lima ini wa tafsili ma yahrumu dan merinci mana yang haram amin kulli wahidin dari setiap kelompok ala qadri mayaliku dengan kadar yang pantas bihadal kitab dengan kitab ini. Ini adalah yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Intinya ketakwaan bukan sekedar diucap oleh lidah. Kalaupun anda mengucapkan ketawa, ketakwaan seribu kali jika hatimu yang belum tertata maka tidak akan takwa. Termasuk di sini sebutkan bahwa uh, untuk uh, eh, makna ketakwaan di sini sebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala adalah mengekang hawa nafsu kita dari membawa anggota tubuh kita di dalam kemaksiatan. Artinya, jika anggota kita ingin melakukan kemaksiatan, ketutuplah dengan kesadaran bahasanya Allah Maha menyiksa. Kalian nih, kita harus tahu bahasanya anggota tubuh yang dibawa oleh diseru oleh hawa nafsu akan mengajak kepada kemaksiatan. Dijaga mataku tidak boleh melihat yang haram, mulutku tidak pernah mengucapkan yang haram, telingaku tidak boleh mengucapkan yang haram dan itu semua perlu kontrol terus. Kontrol yang tidak ada hentinya. Semuanya koreksi mataku sehari ini untuk nonton apa. Sekali lagi engkau masih melihat yang haram belum bertakwa hatimu. Lidahmu mengucapkan apa, sadar atau tidak sadar yang menjadi masalah orang itu ngomong nggak benar nggak sadar-sadar. Engkau mengucapkan kalimat nggak benar, sadar kalau itu nggak benar. Ini kunci untuk selamat. Dan anggota tubuh yang lainnya yang insya Allah nanti akan dirinci oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab hancurnya ketakwaan, sirnannya ketakwaan adalah karena kemaksiatan yang dilakukan dan kemaksiatan yang dilakukan itu semuanya gara-gara adalah lima pintu tersebut. Karena mungkin mata melihat yang haram sehingga ke dia komentar yang haram akhirnya gunjing orang. Karena kamu duduk, engkau duduk dengan orang yang membicarakan yang haram, lidahmu pun ikut menjawab haram juga. Telingamu mendengar gunjingan akan dapat dosa dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ingin jelaskan rinci satu persatu tentang aibnya mata, tentang tentang tentang dosanya mata, tentang dosanya anggota tubuh yang lainnya yang insyaallah nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pada pelajaran-pelajaran berikutnya wallahu a'lam bisawab. khairan kepada Al Mukarram Buya Yahya telah memaparkan membawakan Minhajul Abidin karya Al Imam Ghazali. Baiklah, langsung saja kita beranjak kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah, para jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu orang dengan satu pertanyaan dan jamaah ibu-ibu satu pertanyaan satu orang satu pertanyaan kepada kepada para jamaah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menyambung masalah Kadesawa Bu ya, yang waktu kemarin diterangkan di Atakwa. Karena ini sudah lazim di daerah saya Bu ya. Saya contohkan begini Bu ya. Buya punya sawah, saya punya uangnya. Buya dana sama saya saya yang menggadai sawah Buya begitu taruh kemarin itu 60 juta tapi sawah itu tetap digarap oleh Buya gitu cuma Buya tiap tahunnya itu harus kasih sewa kepada saya 10 juta kontraknya itu selama 2 tahun hal ini apakah diperbolehkan oleh syarat apa tidak Buya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada jamaah ibu-ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. ya, apabila kita melakukan sholat jamaah, imamnya mungkin terlalu lama, lalu kita berniat untuk memisah di jamaah, ya? jadi e, lebih duluan nah itu apakah ada syarat-syaratnya misalkan memisahnya harus ketika berdiri atau Mana? apa memisah memis, niat memisah sholatnya tuh apakah harus ketika berdiri ataukah apa setelah al-fatihah baru boleh mohon penjelasannya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah masalah gadai Kami punya sawah butuh duit 60 juta. Anda meminjamkan kepada kami duit 60 juta. Dan sawah ada di tangan saya. Karena sawah-sawah saya. Akan tapi sawah ini akan kami jadikan jaminan. Jaminannya adalah sertifikatnya biasanya begitu. Baik. Kemudian sawah itu masih saya garap. Sawah masih saya saya garap. Kemudian saya itu nggarap sawah saya itu ternyata harus bayar kontrak. Ya begitu. Dua tahun kepada Anda yang minjemi duit. Ini kan aneh wong yang sawah sawah saya kenapa saya bayar ke Anda? Hah. Sawah sawah saya. Kenapa saya harus bayar kepada Anda? Kalau saya nyicil wajar, panenan sawah saya cicilkan untuk bayar utang saya 60 juta. Tapi kalau ternyata saya ngerjain sawah saya sendiri, Kemudian setelah itu saya bayarkan kepada Anda di luar 60 juta itu hakikat riba dan itu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu semuanya? Kalau saya mengerjakan salah saya, untungnya saya gunakan untuk bayar utang saya, ya benar itu. Akan tapi ternyata kontrak nggak nggak ada benar itu. Ketahuilah bahwa sudah jelas pada pertemuan yang lalu bahwa bagi orang yang meminjamkan duit mutlak tidak boleh memanfaatkan barang gadean. Bagi orang yang meminjamkan uang, mutlak tidak boleh memanfaatkan barang gadean dalam bentuk apapun. Sawah digarap nggak boleh. Tapi bagi yang punya punya barang yang menggadekan, itu boleh menggunakan yang digadekan itu, boleh memanfaatkannya dua dua hal dengan dua syarat. Yang pertama adalah izin daripada orang yang meminjamkan duit. Karena takut nanti adalah di saat harus dijual belum beres. Saya menggunakannya. Yang kedua adalah tidak akan kurang harganya. Tidak akan mengurangi nilainya. Sebab bisa saja karena kejahatan saya, saya tahu saya sewak, saya jadikan gade. Saya gadekan sawah saya ini akan tetapi saya buat sesuatu yang rusak tanah itu. Saya ambil pasirnya, lobang-lobang tidak karu-karuan. Jadi bingung menggunakan tanah tersebut. Dijual pun menjadi tidak ada nilainya. Maka nggak boleh. Jadi bagi yang mempunyai tanah, boleh mengerjakan tanah itu. Satu, dengan izin orang yang meminjamkan duit. Yang kedua adalah hal tersebut dilakukan dengan tidak merusak harta tersebut. Dan duit yang untungnya adalah untuk saya. Tidak boleh untungnya untuk yang meminjamkan duit. Ini harus dipahami makna ini. Jadi itu adalah haram dan tidak boleh itu adalah riba. Itu namanya orang kelihatannya nolong tapi penjahat yang paling halus. Kelihatannya meminjamkan duit 60 juta. Bahkan ada lebih jahat dari itu apa? Kami pinjam duit 60 juta kepada Anda. Saya gadekan sawah saya. Ternyata dalam gade ini syaratnya sawah akan Anda kerjakan. Anda akan mencekik saya dua kali ini. Anda akan mencekik kenapa? Yang pertama meminjamkan duit, Saya Anda akan mencekik saya. Anda meminjamkan duit bagaimana saya bisa membayar uang saya, utang saya. Sementara penghasilan saya melalui sawah Anda ambil sawahnya. Ini maka tidak boleh. Dan haram itu namanya riba yang sesungguhnya. Maka ini ada. Kejadian di Cirebon juga ada katanya. Biarpun ini muncul pertanyaan ini dari Lampung beberapa waktu yang lalu. Pertama kali kami mengucap menyampaikan fatwa ulama tentang hal ini. Ada pertanyaan dari Lampung. Kebiasaan orang itu pinjam duit lalu gadainya sawah sawahnya dikerjain sama yang meminjamkan duit sehingga orang melarat tambah sengsara tambah nyungsep itu dan itu adalah haram hukumnya tidak boleh termasuk yang anda ceritakan tidak boleh kecuali cicilan tadi untuk menutup hutang yang 60 juta misalnya kalau pada yang pertama dapat 10 juta anda berikan 5 juta untuk nyicil bagus dan memang begitulah seharusnya diberi dibantu orang yang minjem duit kita support agar dia bisa menghasilkan uang kemudian bisa membayar utangnya tapi kalau salahnya diambil, ini paling jahatnya manusia. Berarti yang pertama kejahatannya apa? Tidak menginginkan orang itu senang, pengennya jadi utang terus. Yang kedua, ternyata kita telah berbuat dolim dengan cara memaksa mengambil haknya orang tersebut sehingga mereka tidak berkiprah lagi, tidak bisa tidak bisa berdagang, tidak tidak bisa jual apa bercocok tanam yang sehingga bisa menyicil utangnya. Jadi hukumnya seperti yang ditanyakan haram dan tidak boleh ditawar hal ini. Karena itu adalah jelas-jelas haram. Mutlak haramnya. Baik, wallah alam bisawab. Adapun yang kedua adalah masalah berpisah dari imam. Kalau ada orang lagi sholat berjamaah. Kemudian karena satu hal Anda harus memisah dari imam. Mungkin Anda sakit perut. Atau Anda ingat anak Anda dalam keadaan posisi yang mengkhawatirkan duduk di atas ranjang lalu Anda tidak tenang. Atau pokoknya ada sesuatu hal yang berat. Maka di saat seperti itu, Anda boleh mufarokoh dan pahalanya tetap utuh. Mufarokoh adalah memisah dari imam. Yang karena imam kepanjangan, maka memisahnya Anda ini tetap mendapatkan pahala asalkan waktu kita memisah karena ada sebabnya. Jika kita memisah dari sholat tidak ada sebabnya, menghilangkan pahala jamaah. Jadi ada sebab yang sakit perut, tidak mungkin saya bertahan lama ini sakit sakit benar. Baru setelah itu kita langsung keluar, langsung mempercepat sholat kita. Setelah selesai assalamualaikum bubar beres. Adapun yang ditanyakan adalah kapan waktunya mufarokoh? Apakah saat berdiri, apa saat duduk, saat apa saja anda mau? Boleh kapan saja. Lagi duduk, anda berniat mufarokoh saat itu pun terpisah saat itu. Lagi sujud pun demikian. Jadi mufarokoh itu waktunya kapan saja. Jadi ilmu Jangan sampai anda diseksa oleh penyakit atau ter, merasa terseksa dengan penyakit anda. Ada mungkin orang beser, ada orang mungkin macam-macam sakit perut, ada orang yang mungkin punya anak di rumahnya. Jika anda punya anak di rumah anda ternyata terlanjur sholat, anda ingat anakku gimana? Pasti tidak khusuk nanti. Atau waktu anda sholat, anak anda ternyata waktu itu nangis. Nangisnya anda lihat ternyata mau makan beling atau makan jarum. Anda percepat, atau anda batalkan itu sholat. Anda batalkan boleh karena untuk menjaga nyawa. Akan tapi lebih baik daripada itu semua jika mampu mufarokoh. Niat memisah dari imam lalu kita mempercepat sholat kita dan setelah itu assalamualaikum selesai sah sholatnya. Baik. Mau tanya tentang ketentuan mas kawin. Bolehkah mas kawin berupa kitab atau hafalan Al-Quran? Boleh. Boleh biarpun perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Kitab boleh. Kalau kitab jelas ada harganya. Sebab yang namanya mas kawin dihimbau sesuatu yang ada harganya. Kalau kitab jelas ada harganya. Akan tapi hafalan ini berbeda ulama. Ada sebagian ulama tidak meng, tidak mau dengan dengan hafalan Al-Qur'an atau mengajar menghafal karena apa? E, bukan sesuatu yang yang dianggap ada nilainya. Akan tapi sebagian ulama lagi adalah hafalan Al-Qur'an ini pernah juga disodorkan kepada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu ada imro'atun wahabat nafsaha li Rasulillah ada seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Rasulullah tapi waktu itu Rasulullah belum berminat karena Rasulullah tidak akan berbuat kecuali ada wahyu lalu ditawarkan kepada sahabat beliau ternyata suruh ngasih mas kawin tidak punya kamu punya mas kawin nggak punya ya Rasulullah biarpun hanya satu cincin dari besi itu pun tidak punya ya Rasulullah Ya sudah kalau begitu nikailah dia dengan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Dan itu ada riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nah, tetapi dalam hal ini pun ulama berbeda pendapat. Itu kenapa dengan Al-Qur'an? Karena orang itu memang tidak punya apa-apa. Masa ada orang zaman sekarang nggak punya cincin dari besi? Hah? Jadi sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh dengan bacaan Al-Quran selagi masih punya yang lainnya. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i boleh karena bersandarkan dengan cerita tersebut. Tapi ya sudahlah, selagi ulama berbeda pendapat, janganlah pelit bener tuh suami menikah sekali saja tidak menyenangin istri ya. Ya cari berikanlah 50 ribu, 100 ribu, atau 1 juta. Tidak usah banyak-banyak sebab paling berkahnya wanita adalah yang tidak menuntut besar urusan maharnya. Jadilah wanita yang penuh berkah nih. Wanita yang penuh berkah insya Allah karena tidak menuntut urusan urusan maharnya. Jika boleh apakah saya sui bagi kedua pengantin? Jika boleh, boleh halal sah. Dan mahar pun tidak disebut juga sah kok. Sebab mahar bukan termasuk rukun. Dia adalah kewajiban tapi tidak termasuk rukunnya nikah. Artinya, jika ada pernikahan tanpa menyebut mahar, pernikahannya adalah sah. Sehingga di dalam pernikahan kok tidak disebutkan maharnya, pernikahannya tetap sah. Lalu maharnya bagaimana? Tinggal disamakan saja bibinya dulu apa sih maharnya? Namanya mahrul mitli. Disamakan dengan orang yang sepadan dengannya. Anda menikah dengan seorang wanita. Tiba-tiba nggak pakai sebut nama mahar. Saking buru-burunya. Atau saking semangatnya. Dia nikahkan, aku nikahkan engkau dengan seorang putri bermakini. Anda langsung jawab kobil tu nikah wa taswijaha. Maharnya gimana? Tetap sah biarpun mahar tidak disebutkan. Kapan mahar tidak disebutkan maka tetap wajib membayar mah mahar. Cuman maharnya disesuaikan dengan bibinya Kakaknya dulu berapa sih? 200 ribu. Ya 200 ribu. Namanya mahrul misli. Atau bibinya juga berapa? Disamakan dengan mahar bibinya Itulah urusan mahar. Pertanyaan tertulis yang lainnya. Mana yang lebih baik selesai sholat? Berzikir lalu ingin Eh, Ini sudah ditanyakan tadi pagi. Ada orang selesai sholat, antar berzikir atau mohon maaf buang angin, atau ditahan. Tidak usah ditahan, karena ditahan jadi penyakit. Sebab dalam keadaan berzikir kita boleh tidak punya wudhu. Buang angin saja. Dan nanti setelah usai berwudhu, tidak ada masalah. Karena Rasulullah naha Rasulullah sallallahu an mudafa'atil akhbathaini. Rasulullah melarang kita itu menahan dua hal yang kotor. Sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang. Jadi menahan air kencing dan buang air bukan sesuatu yang baik biarpun untuk ibadah. Sehingga kalau anda harus buang air biarpun ketinggalan jamaah itu tetap mendapatkan pahalanya jamaah. Asalkan bukan sengaja. Sengajanya gimana? Bisa buang air jauh-jauh, tapi pinter nih setannya iblis. Nanti kalau sudah dekat komat mau buang air. nih, namanya orang tidak niat jamaah. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan normal dia mau sholat berjamaah kan, sudah nunggu di masjid bermenit-menit, ber, mungkin sudah setengah jam sampai satu jam. Giliran mau komat perutnya kerasa. Maka selesaikanlah anda buang air, kemudian setelah itu anda kejar jamaah semampunya anda untuk mengejarnya. Dan tidak usah berlari kencang, nanti tambah makruh itu. Jadi biasa saja. Ini ya, itu. Tapi kadang yang yang nggak beres itu adalah malas malasan Wah ini yang penting kalau ada udur sakit perut kan boleh nggak berjamaah sak sak sak sak, sak kenanya. Agak nah, ngentengin kalau sudah komat baru ke kamar kecil atau buang air itu yang nggak bener. Jadi kalau tiba-tiba ada komat didirikan, sholat didirikan, kok ternyata saat itu anda ingin buang air, maka buang air. Termasuk mohon maaf buang angin. Sebab apa? Rasulullah tidak mengajarkan penyakit. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an mudafaatil akhbataini. Nabi Muhammad melarang untuk menahan itu semuanya. Baik yang dari pintu jalur belakang atau jalur depan. Setelah sholat berzikir, tidak ada masalah. Kalau sudah buang angin tetap boleh melanjutkan zikir dan berdoa. Membaca Al-Quran pun juga boleh dalam keadaan orang nggak punya wudhu. Semua membaca Al-Quran bebas kecuali orang yang lagi haid. Membaca Al-Qur'an tidak punya wudhu pun boleh, ya. Jangan salah paham. tak boleh baca Al-Qur'an, boleh. Anda baca Al-Qur'an sampai hatam pun boleh tanpa punya wudhu. Cuman kalau kita membaca dalam keadaan berwudhu, pahalanya berlipat ganda. Dan tolong dibedakan antara memegang <laughs> Al-Quran dan membaca. Kadang-kadang kita ngomong membaca Al-Quran, ada orang fahamnya memegang Ar-Quran. Kalau anda tidak punya wudhu, nggak boleh megang Ar-Quran. Quran sudah harga mati cuman sampai pulang ke rumah salah paham bu kata buya megang Al-Quran boleh dari mana saya ngomong megang Al-Quran boleh saya ngomong membaca Al-Quran megang Al-Quran enggak boleh anda tidak punya wudhu paham jelas ya jangan sampai salah paham sebab ada orang salah paham sampai di rumah salah informasi kata buya megang Al-Quran boleh baca Al-Quran orang baca tidak harus megang kan sebab penghafal Al-Quran kan bisa ya jelas ya hal-hal semacam ini Baik, ini saja. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Bapak-bapak, dan satu lagi Ibu-ibu. Boleh para jemaah Bapak-bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana cara melatih atau menambah rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ketika Rasulullah mempunyai suatu masalah itu harus bertanya kepada ahli zikir. Wal minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau menanyakan masalah yang tadi dalam waktu mau sholat tiba-tiba sakit perut. Tapi sakit perutnya itu nggak bisa ke belakang itu bu ya. Apakah dia harus mengulang wudhunya atau dilanjut terus sholatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menambah rasa takut kepada Allah? Kita harus tahu dong takut kepada Allah tuh gimana sih? Karena Allah tidak bisa masuk dalam akal Anda lalu Anda membayangkan tentang Allah. Yang dimaksud takut dengan Allah adalah takut dengan murka Allah. Dan murka Allah itu diwujudkan dalam bentuk siksaan dan hukuman Allah kelak di akhirat. Masuk nah neraka. Semakin Anda takut masuk neraka, ya mananya Anda takut kepada Allah. lupakanlah atau tunda dulu pemahaman-pemahaman seperti pemahaman orang tasawuf kelas tinggi. Misalnya, yang penting aku cinta kepada Allah karena kecintaan aku kepada Allah, aku tidak peduli apakah aku masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang perlu dicerna kembali ya, perlu dicermati dan tidak semua orang bisa faham Kita pengen bahasa yang sederhana saja bahwa Allah itu kalau murka maka hamba itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi neraka Allah adalah tempat kemurkaan Allah. Kalau anda takut masuk neraka karena Allah, ya itulah hakikat ketakwaan. Sehingga para kekasih Allah ada diriwayatkan dari sahabat Nabi ditanya tentang kekhusuannya di dalam ibadah. Dan hampir tidak terlihat kalau dia itu melakukan kemaksiatan. Rupanya jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Jika aku ingin melakukan sesuatu, maka aku langsung aku bayangkan neraka dan surga. Yang aku lakukan ini menjadikan Allah murka atau tidak? Jika yang aku lakukan ini menjadikan Allah murka, kebayang di neraka. Sehingga ada sebagian dari mereka, suatu ketika mengajak untuk melakukan zina. Ditantang jasadnya. Engkau mengajak berzina, baik. Jika tanganmu ini bertahan aku bakar, maka kau boleh melakukannya. Sehingga dipangganglah itu api tangan sehingga dia merasakan panas dipaksa sampai tangannya hangus setelah itu dia berkata aku tidak akan mampu dengan neraka jadi diseksa tangannya itu karena apa untuk menguji kalau engkau bisa bertahan di panggang tanganmu boleh kamu lakukan zina <laughs> artinya itu merasa membayangkan hukuman Allah itulah yang menjadikan orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah orang itu tahu yakin yakin bahasa neraka itu ada mustahil sebetulnya kalau dia melakukan kemaksiatan kalau ada orang melakukan kemaksiatan, itu karena hilangnya kepercayaan kepada tertutupnya kepercayaan bukan hilangnya, tertutupnya keyakinan kepada neraka. Sebetulnya dia percaya akan adanya neraka karena dia telah dibuai oleh hawa nafsunya sehingga tertutup oleh hawa nafsunya. Sehingga kadang dia tahu itu haram masih melakukannya. Padahal semestinya kalau akal sehat orang itu akan berpikir begini. Seperti kami contohkan bahwa ada seorang jago zina, kerjaannya zina, tidak bisa melihat perempuan cantik kecuali ingin menzinainya. Dan dia berupaya untuk bisa menzinai wanita tersebut. Dan dia juga jago mabuk. Ternyata pada suatu ketika, ada hadiah besar dari seorang kaya raya. Seorang kaya raya bisa mendatangkan seorang gadis cantik dari Turki atau dari Bosnia sana. Didatangkan gadis cantik. Dan jadi cantik ini adalah akan diberikan kepada siapapun yang mau zinainya dengan cuma-cuma. Dengan gratis. Kita kira yang paling bersemangat siapa? Kalau orang yang takut kepada Allah tidak bakal tergerak hatinya untuk melakukan zina. Biarpun gratis. Karena apa? Biarpun gratis tapi masuk neraka untuk apa? Dosa. Akan tapi tidak ini dasar orang orang yang tidak punya iman. Hobinya zina. Mendengar informasi ada gadis cantik yang gratis. Kemudian dikatakan bahwasanya sebelum berberzina, dia boleh minum minuman homer yang paling mahal seluruh dunia di dunia didatangkan dari Amerika wah dia tambah semangat aku akan mabuk dengan homer yang paling bagus dan aku akan menikmati gadis cantik dia pasti bergegas akan datang akhirnya datanglah dia ke tempat tersebut cuman setelah datang dia mendasar anda akan masuk ya tapi waktunya tidak lama berapa lama dua jam baik cukup dua jam tidak ada masalah tapi di saat dia mau melangkah menuju kamarnya gadis cantik tersebut, di stop. Loh kenapa di stop? Itu ada dua kamar. Kamar satu dan kamar dua. Di kamar satu kelihatan di kaca itu. Lihat gadis cantik itu. Iya. Tapi di kamar dua tertutup. Kenapa dengan kamar dua? Tadi belum saya kasih tahu. Jadi siapapun yang sudah masuk di kamar ini selama dua jam. Di kamar satu. Maka setelah itu keluar harus masuk di kamar yang nomor dua. Dan tidak bisa tidak. Mamanya di kamar dua ada apa? Dibuka. Di kamar dua ada delapan algojo keker-keker. Jadi orang kayak dia itu dibanting nanti. Kemudian di sana ada api dipanggang. Jadi selagi setelah siapapun lakukan hubungan dengan perempuan itu, maka setelah itu akan digeret dan dimasukkan ke api sana dipanggang oleh delapan algojo ini. Gimana? Masih mau dengan perempuan itu? Gimana kita? <laughs> Dia bakal mundur karena tahu bakal dihukum sama al al-guju. Karena dia yakin kelihatan di matanya. Oh ya bodoh bener saya. Daripada di sini nggak usah deh. Saya melakukan zina dua jam enaknya dua jam. Setelah itu saya harus dipanggang ya. Nggak mau. Nah kenapa? Kebayang di matanya itu adalah neraka. Itu adalah hukuman, hukuman di dunia. Bagaimana orang yang mengaku iman kepada neraka Allah tapi ternyata masih melakukan kemaksiatan dan tidaklah yazni zani hina yazni wa mukmin. Tidak ada berzina saat berzina kecuali saat itu imannya telah ditanggalkan. Maka dari itu pertahankan rasa takut kepada Allah. Dengan cara kita ingat hukuman Allah, ingat neraka, siksaan siksaan Allah. Berapa kali kita menitikkan air mata di saat kita dengar cerita tentang siksa Allah? Hukuman di hadapan Allah nanti, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sederhana. Untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, fahami, kenali siksa-siksa Allah atas dosa-dosa. Dan banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Misalnya suatu ketika Nabi bercerita, suatu ketika aku datang didatangi oleh dua orang, dua malaikat. Dan malaikat itu mengajak aku berjalan-jalan. Kemudian yang pertama melewati satu orang. Yang tiba-tiba orang itu dia mengambil besi lancip yang ujungnya bengkok begini. Tiba-tiba ah, dia, dia dia ada seorang seorang. Kemudian di samping orang tersebut ada seorang laki-laki membawa besi yang lancip dan bengkok. Kemudian orang yang di belakangnya itu langsung menancapkan Besi yang lancip itu ke mulutnya lalu ditarik sampai robek ke belakang. Kemudian di kirinya pun demikian. Hidungnya pun dibegitukan. Sampai matanya pun demikian. Kemudian setelah itu, setelah kembali lagi itu badan ditusuk lagi. Kemudian ditarik lagi sampai robek. Kemudian masuk lagi ke tempatnya. Setelah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat. Siapa orang ini? Dijawab oleh malaikat. Intalik. Berjalanlah wahai Muhammad. Berjalanlah Nabi Muhammad ke tempat yang baru lagi. Di situ melihat ada satu Tanur seperti tanur. Tanur itu seperti kendi raksasa. Tapi itu dibakar api di dalamnya. Kemudian di situ ternyata ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka itu pengen merangkak, pengen keluar dari kendi. Setelah naik ke atas jatuh lagi dan dipanggang sejerit ke kepanasan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat, intolik, pergilah engkau. Dan masih banyak cerita-cerita semacam itu. Setelah pada selesai cerita itu, kisah itu Nabi Muhammad bertanya, Siapakah mereka itu semuanya? Diceritakan oleh malaikat satu persatu. Yang pertama yang dirobek mulutnya itu adalah dia adalah pendusta. Dia pendusta, tidak melihat mengatakan ia melihat. Tidak mendengar dia berkata mendengar. Tidak tahu dia mengatakan ia tahu. Dia berdusta dengan lidahnya, maka lidahnya dirobek-robek. Dia berdusta dengan matanya, maka matanya dicabik. Itu adalah sang pendusta. Kemudian ada pun yang kedua adalah yang kedua adalah pezina. Dia berzina dihukum oleh Allah di tempat itu. Dan dia menjerit kesakitan di panggang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sering membaca cerita-cerita semacam ini akan tertanam bahasanya rasa takut akan neraka Allah. Dan itulah makna rasa takut kepada Allah. Jangan digambarkan rasa takut seperti takut kepada Pak Polisi atau Pak Presiden atau Pak Pejabat atau Pak ini. Rasa takut kepada harimau itu lari. Tapi rasa takut kepada Allah itu mendekat. Maka semakin kenalilah Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka rasa takutnya kita kepada Allah bukan rasa takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau menghindar, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah mendekat. Kita ini inilah perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah kenapa kok kita kalau fasalu ala dzikri kuntum la tamun? Kenapa kalau kita tidak tahu harus tanya yang tahu? Ya kalau tidak tanya yang ya kalau tanya ke yang tidak tahu bisa berabe. Jangankan urusan gede, urusan sambel saja kalau bertanya orang yang tidak bisa bikin sambel kacau. Ya begitu. Jadi kalau pengen tanya sesuatu tentu kepada ah ahlinya. Apapun. Kalau anda punya penyakit pergi kemana? Ke dokter. Kalau anda kepada tukang nanti dipaku. Copot nih. nih, nih, nih. Ya, nih. Jadi jangan salah memang begitu. Jadi kalau fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Ini kunci. Kunci pengen Buat roti ya tanyakan pembuat roti. Bagian tuh bangunan ya ahli bangunan. Itu sudah sangat sangat jelas hal-hal yang semacam ini. Dan itu pernah suatu ketika ada seorang syekh ditanya. Ya syekh katanya Al-Quran itu tidak pernah meninggalkan apapun. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Oh, iya memang Al-Quran tidak meninggalkan apapun. Ya sudah kalau begitu saya pengen resep pembuatan roti dalam Al-Quran. Oh baik. Ada. Dia ngambil telepon sebentar, telepon tukang roti. Membuat roti donat itu bagaimana bumbunya? Ini tepung begini, gula begini, gini. Oh ya, ditulis nih selesai ini. Loh, itu kan Anda tanya tukang donat. Saya tanya dari Al-Qur'an. Dijawab fasalu ahla dzikri ungkut, kuntum la ta'lamun. Saya tadi tanya tukang donat karena Al-Qur'an yang menyuruh. Al-Qur'an ngasih tahu. Kalau pengen tanya donat, tanyalah pada ahlinya. Selesai ya? <laughs> jadi kalau bukan ahlinya jadi bukan donat nanti jadinya. Jadilah jadi fasalu ahla dzikri ungkun kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengerti. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh ibu bahwa jika ada orang sakit perut tapi yang bukan karena pengen buang air. Lah ini beda. Memang yang kami maksud tadi sakit perut pengen buang air. Jadi kalau sakit perut ingin buang air, buang, buang angin, selesaikan dahulu aja. Tapi kalau sakit perutnya karena penyakit sama itu dengan sakit pinggang. Gara-gara sakit pinggang tidak sholat. <laughs> Enggak. Jadi kalau sakit perutnya bukan karena pengen buang air tetap wajib melakukan sholat. Dan wudhunya tetap tidak batal asalkan tidak ada yang keluar dari dua lubang tersebut. Jadi wudhunya tetap sah. Hanya saja yaitu dengan cara semampunya. Kalau ternyata dalam keadaan berdiri sakit, cobalah duduk mungkin tidak sakit. Kalau enaknya berbaring, baring saja. Karena disesuaikan dengan kemampuannya. Itu sakit perut karena apa? Bukan karena ingin buang air. Yang kami maksud di pembahasan yang pertama tadi adalah orang pengen buang angin, pengen buang air, pengen buang kencing, jangan ditahan hanya ingin mengejar namanya sholat berjamaah atau yang lainnya. Beresin dahulu, maka setelah itu justru lebih khusuk, lebih aman. Dan bukan sunnah kalau kita mempertahankan. Karena kebodohan mungkin sayang saya ketinggalan sholat jamaah sakit perut. Lalu dipaksa, akhirnya oh, nguring-nguringan sama imamnya lama bener ini semuanya dia nggak bakal khusuk ini sakit perut yang ingin buang buang air baik kemudian sebetulnya pak ulama membahas jika sakit perut itu datang sebelum dan datang setelahnya kalau sakit perut itu datang sebelumnya sebelum anda melakukan sholat maka mutlak makruh itu tapi kalau sakit perutnya datang di tengah-tengah ya Tiba-tiba dah datang. Sama itu kalau memang benar-benar mengganggu. Tapi kalau masih bisa bertahan, diselesaikan dahulu. Jangan diputus sholatnya. Tapi untuk mufarokoh jelas. Untuk memisahkan diri dari imam gara-gara sakit perut. Atau gara-gara anda satu hal yang mendesak. Maka itu tidak akan mengurangi pahala berjamaahnya anda. Begitu indahnya Islam ya. Begitu murahnya Islam ya. Kalau anda dalam keadaan berjamaah mungkin imamnya kepanjangan, Anda punya kewajiban yang lainnya dan Anda tidak lama-lama di situ, maka Anda boleh mufarokoh memisahkan diri atau karena sakit tadi, sakit perut atau bukan sakit perut karena pusing, mual atau yang lainnya Anda tidak bisa bertahan lama-lama, Anda boleh mendahului imam karena uzur Anda tersebut, Anda pun tetap mendapatkan pahala salat berjamaah wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja mari kita tutup dengan doa jangan lupa diinformasikan tentang acara malam tanggal 18 Sofar atau tanggal malam 1 Januari menyambut bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di alun-alun kota Cirebon mulai jam 8 malam sampai selesai. Tujuannya adalah untuk menggiring anak-anak kaum muslimin agar kenal zikir, kenal ibadah, kenal maulid supaya tidak hura-hura di malam itu karena malam itu adalah malam hura-hura untuk sebagian orang dan kita perlu membuat satu wadah agar mereka terarah sebab banyak yang turun di alun-alun dan di jalan-jalan itu bukan karena pengen melakukan kemaksiatan hanya karena nggak enak kalau tidak keluar karena sudah tradisi yang mengakar di masyarakat kita dan memang masyarakat kita tradisi masyarakat yang latah ikut-ikutan ada tradisi begitu ngikut ngikut ngikut ngikut padahal kalau kembali kepada kebiasa kembali kepada agama yang mengadakan acara perayaan tersebut itu adalah dengan simbol-simbol yang sangat jauh daripada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik kemudian bagi para ibu di malam itu tidak kami himbau datang jika tidak terhormat doa dari jauh akan tapi jika terhormat dengan saudara dengan rombongan bolehlah datang ke tempat tersebut yang penting saya menyam, kami menyampaikan adapun setelah itu ya urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala sebab tujuan kita ke situ untuk mencari pahala bukan untuk pamer keramaian. Yang penting kita sudah memfasilitasi masyarakat untuk ibadah, untuk berzikir. Adapun nanti bagaimana yang terjadi adalah kita serahkan kepada Allah. Karena kita ingin mendekatkan orang kepada Allah, maka para wanita yang tidak terhormat gak usah. Maksudnya tidak terhormat, tempatnya jauh, gak ada yang menemani, gak perlu naik motor sendirian. Nanti pulang jam 2 malam dari mana? Ya gak pantas itu semuanya. Tapi kalau pakai rombongan, atau nanti menginap di rumahnya temannya yang wanita yang sama-sama wanita yang terhormat ya maka bahkan kami sudah himbau kepada siapapun ibu yang hadir pengajian malam di tempat yang kita ada di situ kalau ternyata kok ada uh, kemacetan atau ada sesuatu yang menjadikan anda tertinggal maka anda bisa lapor nanti akan diantarkan nanti dengan terhormat tidak pernah ada pengantaran dari al-bahjah itu satu berduaan dengan sopir nggak ada jadi kalau misalnya di alun-alun kota Cirebon, kok anda kemalaman, ibu-ibu kemalaman tempatnya jauh, tidak pantas naik becak berduaan atau naik angkot sendirian, kan tidak terhormat. Nanti bisa lapor, nanti akan dibantu, akan ditemani oleh oleh yang lainnya sampai ke rumah dalam keadaan aman. Sebab apa? Kehormatan itu perlu dijaga. Dan itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu jangan dianggap hanya sujud sholat ibadah saja. Bukan sujud sholat saja dan puasa, bukan. Akan tapi termasuk menjaga kehormatan semacam itu adalah termasuk ibadah. Para bapak dan ibu, para bapak khususnya, jika Anda menemani putri Anda untuk sekolah, pulang pergi, pulang pergi untuk ngaji, itu lebih bagus daripada ibadah semalam suntuk. Sebab kalau ibadah semalam suntuk itu adalah sunnah, tapi kalau menemani putri Anda yang ada hajat keluar kota, itu adalah hukumnya wajib. Maka ibadah wajib lebih gede daripada ibadah sunnah. Jadi tolong jangan keblinger kita ini. Anaknya dikeluar keluar sendiri, masya Allah nyantai. Ah, termantap Anda mau iktikaf di masjid. Nggak usah iktikaf di masjid. Maka nggak usah pengajian. Menjaga keluarga di rumah itu lebih penting daripada itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah maulid tanggal 13 Januari atau tanggal 1 Rabiul Awal. Kami himbau semuanya sudah memberikan informasi kepada yang lainnya agar siar semakin besar dan Anda akan mendapatkan pahala kepada Anda menginformasikan kepada yang lainnya. Untuk untuk Anda semua menjadi panitia rombongan di kampungnya di bawah semuanya. Karena mungkin di kampung Anda ada yang orang yang belum kenal dakwah. Ada hamba yang belum pernah kenal Allah Subhanahu wa taala. Mau hadir pengajian pun mereka belum mengerti ke pengajian. Mungkin saat ini kesempatan Anda untuk membawa mereka dengan bahasa yang indah. Yuk kita ikut saja, hadir-hadir saja. Barangkali dengan kehadiran mereka di majelis tersebut ada kerinduan untuk menghadiri majelis selanjutnya. Jadi kenalkan mereka. Terserah mereka sholat tidak sholat, bawa saja ke majelis tanggal 13 itu Semoga dengan kehadiran mereka ke tempat itu mereka menjadi baik. Dan Anda yang mengajak mendapatkan pahala yang tidak ada hentinya. SMS yang Anda kirimkan berguna insya Allah. Informasi yang Anda sampaikan berguna insya Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 1 Rabiul Awal hari Ahad pagi atau tanggal 13 Januari. Waktunya adalah biasa jam 7 sampai ya, waktunya agak mundur sedikit, bukan setengah 7, tapi mulai jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 itu paling lama. Ini saja dan insya Allah juga akan disiapkan fasilitas kamar mandi yang banyak. Kita juga insya Allah akan sewakan mobil-mobil ini yang mobil apa mana? Mobil toilet itu. Nah, barangkali yang punya informasi di mana tempatnya sampaikan kepada kami. Kami sudah bicarakan tim karena di ujung jalan harus ada itu semuanya. Di pertengahan harus ada. Kalau mengandalkan yang ada di dalam pondok saja barangkali takut ada yang kurang ini. Karena orang ngaji tadi kita babnya tidak boleh menahan sakit perut ya. Tidak boleh nahan buang air. Nanti mau ngaji nahan itu nggak bakal khusuk ya. Ini saja. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya majelis-majelis itu semua. Mungkin ada ibu-ibu yang suaminya bandel nggak mau ngaji ya. Bilang saja sekali sekali ada apa Insya Allah didoain orang banyak di situ akhirnya pengen ngaji lagi. Atau ibu-ibu, eh, bapak-bapak punya istri yang susah ngaji bilang sama ibu, "Ma, sekali aja ini." Ya. Barangkali dengan kehadiran di majelis tersebut akan tersentuh hatinya, kemudian mereka akan mudah untuk menghadiri majelis mulia. Baik, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا في فضلك عمن سواك Allahumma ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu Jauhkan kami dari yang haram ya Allah Sungguh engkau maha tahu ya Allah kami Jauhkan kami dari rezeki yang haram Mudahkan kami untuk mendapatkan rezeki yang halal Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang baik Guru yang mulia, guru yang baik Teman yang mulia, istri yang mulia Suami yang mulia, anak-anak yang mulia yang menjadikan sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini, ya Allah. kami punya hajat hajat kami sangat banyak dan engkau maha tahu tentang hajat kami maka kabulkan hajat kami semua ya Allah yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kuridai yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah Berikan kepada kami keturunan anak yang soleh soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga kehormatan kami, ya Allah kemuliaan kami di rumah tangga kami, di masyarakat kami, ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun dari kami kahwinakan dengan dosa-dosa mereka. Ampun dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, keluarga kami, jika ada ada anda di antara keluarga mereka yang hadir ini Allah, ada yang belum kenal kepada majelis yang mulia, jika ada di antara keluarga di antara keluarga hamba-hambamu yang hadir ke tempat ini yang belum kenal kepada dakwah yang belum kenal kepada agama kekasihmu Nabi Muhammad maka bimbinglah mereka berikan kemudahan mereka untuk semakin kenal kepadamu semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman iman ya Allah dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وصلى الله على سيدنا محمد wa آله وصحبه وسلم والحمد لله alamin Al-Fatihah Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin hadirat dan para pendengar dimanapun anda berada Dengan dibacakan doa maka berakhir pula majlis kita pada malam hari ini Kami yang memandu acara mohon maaf atas segala kekurangan Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kita tutup majlis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis.